Yarhamukallah dan bertawakal kepada mereka maka dia kafir menurut ijma menurut kesepakatan ulama kaum muslimin barang siapa menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara yaitu makhluk sebagai perantara dia berdoa kepada para perantara tersebut dengan harapan doanya diteruskan kepada Allah dan dia memohon syafaat kepada mereka dan dia bertawakal kepada mereka maka dia kafir menurut kesepakatan ulama inilah pembatal keislaman yang kedua tentang orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara perantara untuk apa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau memohon syafaat melalui mereka atau memohon syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka maka dia kafir menurut kesepakatan ulama tidak ada perbedaan pendapat ijma ini juga dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan para ulama yang lainnya seluruh ulama sepakat baik dari kalangan sahabat tabi'in imam yang empat dan seluruh ulama ahlus sunnati wal jamaah sepakat tidak ada perbedaan pendapat ini adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekufuran kepadanya namun anehnya sebagian orang menganggap ini adalah ibadah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala inilah kenyataan kita pada hari ini Seluruh ulama sepakat ini adalah kekufuran, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi ada orang yang dianggap tokoh agama, dianggap kiai, malah mengajarkan kesyirikan ini. Dan dia menganggap itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang mereka menempuh perjalanan jauh, melakukan safar untuk mencari kuburan-kuburan keramat dalam rangka berdoa kepada penghuninya dalam rangka berdoa kepada penghuninya dengan harapan doanya diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ingin memohon syafaat kepada penghuni kubur tersebut dan dia menganggap itu adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala padahal itu adalah perbuatan yang paling Allah murkai kesyirikan dan kekufuran dosa yang paling Allah Subhanahu wa taala benci. Baik. Jemaah sekalian, di dalam bab ini ada tiga permasalahan penting yang perlu dipahami untuk meluruskan berbagai syubhat dalam perkara ini ada tiga permasalahan penting yang perlu dipahami. Yang pertama terkait dengan tawassul, yang kedua terkait dengan syafaat, yang ketiga terkait dengan tawakal. Pada hakikatnya kekufuran yang beliau sebutkan di sini terkait dengan tiga permasalahan ini. Kata beliau, orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, dia berdoa kepada mereka. Kemudian mereka sebut itu sebagai tawasul. Maka perlu dipahami apa hakikat tawasul. At-tawassulu lugatan Tawassul itu secara bahasa maknanya adalah At-taqarrub ilal matlub At-taqarrub ilal matlub Atau dengan bahasa yang lain At-taqarrubu bisyai ila syai At-taqarrubu bisyai ila syai Itu arti tawassul menurut bahasa Mendekatkan diri kepada sesuatu dengan perantara sesuatu misalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka ibadah kita itu adalah tawassul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tawassul yang dimaksudkan di sini yang ingin kita bahas lebih khusus lagi yaitu dalam berdoa. Tawassul dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menjelaskan tawassul itu ada dua macam at-tawassulul mamnu dan at-tawassulul masyru'. Tawassul yang terlarang dan tawassul yang disyariatkan. Kemudian tawassul yang terlarang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama at-tawassul syirki, yang kedua at-tawassulul bid'i. Tawassul yang syirik dan tawassul yang bid'ah. Ini bagian yang pertama. Tawassul yang terlarang itu ada dua, tawassul yang syirik, tawassul yang bid'ah. Seperti apa tawasul yang syirik? Inilah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Orang yang menjadikan makhluk sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan doanya diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama seluruhnya sepakat itu termasuk perbuatan kesyirikan. Dan hakikatnya sama saja. Apakah dia berdoa memohon langsung hajatnya kepada makhluk tersebut ataukah dia hanya pingin makhluk itu meneruskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala sama saja kedua-duanya tidak ada bedanya. Dan sama saja apakah makhluk itu seorang nabi ataukah berhala-berhala atau seorang wali ataukah patung? Apakah malaikat ataukah syaitan? Sama saja, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusyriku bihi syai'an." Wa'budullaha wa tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalimat syai'an adalah kalimat nakirah Fisiat an-nahyi. Kalimat nakirah dalam konteks pelarangan fatufidul umum, maka mencakup umum dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah tidak ridhoi. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah. Dalam penafsiran yang lain, anggota tubuh yang kita gunakan untuk sujud adalah milik Allah maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah ahadan. Wala fala ma allahi ahadan. Kalimat ahadan atau kata ahadan adalah kata an-nakirah fi siyaq an-nahyi. Kata nakirah dalam konteks pelarangan. Fatufidul umum maka maknanya mencakup umum. Iya. Jadi tidak ada pengecualian tidak ada pengecualian di dalam Al-Quranul Karim Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran Berdoalah kepada wali fulan Berdoalah kepada nabi fulan Berdoalah kepada malaikat fulan Karena dia dekat denganku Nanti dia yang akan teruskan doa kalian kepada Allah Tidak pernah sekalipun Tetapi apa yang Allah katakan وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين dan Rabbmu telah berfirman berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ad huwal ibadah doa itu adalah ibadah sehingga orang yang berdoa kepada selain Allah maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kita telah jelaskan rincian doa di dalam pelajaran salah satu usul. Doa itu ada dua macam. Siapa yang ingat? Doa itu ada dua macam. Doa ul masalah dan doa ul ibadah. Doa ul ibadah dan doa ul masalah. Siapa yang mempersembahkan doa ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Kemudian orang yang mempersembahkan atau memalingkan masalahnya, permohonannya kepada selain Allah, kapan dia disebut musyrik? Siapa yang ingat? Kapan dia disebut musyrik? Fadal. Kalau dia gaib yang kedua, permohonan itu sesuatu yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Yang ketiga, yang ketiga, dia masih hidup. Dia masih hidup. Iya. Yang pertama, permohonan itu masih dalam batas kemampuannya, bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua dia masih hidup, yang ketiga dia tidak gaib. Tidak gaib di sini artinya dia mendengarkan langsung apa yang dimintakan kepadanya. Iya. Maka inilah yang dibicarakan Syekh di sini, orang yang menjadikan makhluk sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu persis seperti yang kita bahas dalam Qawaidul Arba, persis seperti perbuatan kaum musyrikin perbuatan kaum musyrikin di dalam berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingat dalilnya? Baru saja lewat kita bahas dalam Qawaidul Arba. Apa dalil yang menunjukkan perbuatan mereka itu seperti perbuatan kaum musyrikin tidak ada bedanya, persis sama. Apa dalilnya? Apa dalilnya, akhi? Ahsan, Barakallahu fikum. Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Maka mereka berkata, "Kami tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tidak ada bedanya. Mereka ingin menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini ingin doa mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama persis, tidak ada bedanya. Maka sebagaimana kata Syekh, ulama seluruhnya sepakat itu termasuk perbuatan kesyirikan. Ini tawassul mamnu yang pertama Yaitu tawassul yang syirik Menjadikan makhluk sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doa itu ibadah Tidak boleh sedikit pun dipersembahkan kepada selain Allah Walaupun dengan alasan Menjadikan makhluk itu sebagai perantara Menjadikan makhluk itu sebagai perantara Kadang mereka buat alasan Tapi ketika mereka buat alasan Justru semakin bertambah penyimpangannya. Di antaranya mereka mengatakan, bukankah kita banyak dosa, nggak mungkin bisa langsung berdoa dengan Allah, berdoa kepada Allah. Sama dengan seorang rakyat jelata, nggak bisa menghadap langsung kepada Pak Presiden. Itu syubhat mereka. Kalau mereka buat syubhat seperti ini, justru kesyirikannya tambah parah. Termasuk dalam syirik dalam asma wa sifat yaitu mereka samakan Allah seperti raja di dunia. Jadi bukannya selamat malah tambah parah. Mereka samakan Allah seperti raja di dunia. Demikianlah orang yang mau mengagungkan Allah tanpa ilmu. Makanya orang-orang musyrik dahulu mereka bukan punya niat jelek ketika menyekutukan Allah niatnya sungguh baik seperti ayat yang kita sebutkan tadi apa kata mereka supaya kami lebih dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Subhanallah, tujuannya bagus sekali. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Artinya, mereka sudah berusaha memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak melakukannya sebagaimana mestinya. Ma qadarullah haqqa qadrih. Kenapa jamaah sekalian? Karena kebodohan. Inilah bahaya kebodohan di dalam kehidupan umat manusia, menjerumuskan ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Maka ilmu yang paling penting dalam hidup ini adalah ilmu tauhid. Dan bahaya terbesar dalam hidup ini adalah kesyirikan. Baik. Jadi niatnya baik, namun karena tanpa ilmu menjerumuskan mereka dalam kesyirikan dan kekufuran. Ini yang pertama, tawasul syirik. Yang kedua, tawasul bid'i. Contohnya tawasul bid'i adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan atau bertawasul dengan jah kemuliaan atau kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. Seperti ucapan mereka, "Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana." Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ini namanya tawassul. Tawassul bil Mustafa. Wahai Rabb, dengan Al Mustafa sampaikanlah maksud-maksud kami. Ini tawassul yang bid'ah. Walaupun tidak sampai syirik, namun termasuk kategori bid'ah karena tidak ada dalil, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Ada satu lagi syair yang saya lupa itu, yang selalu mereka ucapkan. Bi ahlil badri. Ada yang ingat? Bi ahlil badri apa? Ya. Intinya mereka bertawasul dengan ahlul badr. Baik. Ini tawasul yang bid'ah. Tawasul yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tawasul yang masyru'. Tawasul yang disyariatkan. Para ulama menjelaskan Tawasul yang disyariatkan itu hanya ada tiga bentuk Hanya ada tiga bentuk Yang pertama adalah tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan inilah jenis tawasul yang paling baik Tawasul yang paling bagus Ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya Dan doa-doa dalam Al-Quran dan Sunnah dipenuhi dengan hal tersebut Setiap kali kita baca doa dalam Al-Quran dan Sunnah Hampir selalu Mesti ada Apa namanya tawassul ya, Selalu ada tawassul dengan Al-Quran dan Sunnah ah, Afwan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Iya Selalu, bukan hampir selalu Semuanya Semuanya mesti ada tawassul dengan Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini sebagaimana firman Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah dengannya dalam surat al-a'raf ayat ke-180 dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah dengannya ini perintah Allah berdoa dengan nama-namanya dan inilah salah satu dari tiga makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman Man ahsaha dakhalal jannah Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama Barang siapa yang mengihsoknya Maka dia akan masuk surga Ya, Mengihsok itu bukan sekedar menghafal Di antara maknanya adalah Berdoa dengannya Berdoa dengannya Siapa yang tahu dua makna yang lain? Ihsa itu ada tiga makna. Pernah saya jelaskan. Apa dua makna yang lain? Man ahsaha dakhal jannah. Apa makna ahsaha? Salah satunya berdoa itu Iya, mengamalkannya. Caranya gimana? Mengamalkan. Zikir setiap hari. Allah, Allah, Allah gitu. Gimana cara mengamalkan? Hah? Ada yang ingat? Cara mengamalkannya gimana? Mengamalkan konsekuensi maknanya. Misalkan Allah bernama As-Sami' yang Maha mendengar. Apa bagaimana cara mengamalkannya? Amalkan konsekuensi yang terkandung padanya. Hati-hati kalau bicara. Hati-hati kalau kita berbicara. Allah Maha mendengar. Demikian seterusnya. Apa satu lagi? Memahami makna dan kandungannya. Itu sudah termasuk makna menghafal. Menghafal, memahami makna dan kandungannya. Ini tiga makna ihsa. Bukan sekedar menghafal saja. Iya. Dan bukan pula cara mengamalkan nama-nama Allah digunakan berzikir harian dengan zikir mufrad. Allah, Allah, Allah atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq itu zikir yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil zikir mufrad seperti itu. Iya. Adanya subhanallah, subhanallahil azim, alhamdulillah, itu yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir mufrad tidak ada dalilnya. Tapi di dunia sufi Zikir mufrad itu yang paling tinggi. Ya. Kalau antum baca la ilaha illallah itu masih tingkatan syariat. Ya. Kalau illallah sudah lebih tinggi lagi. Kalau Allah saja itu sudah lebih tinggi lagi. Saya kira itu sudah paling tinggi, ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi. Ya. Baca huwa saja. Ada lagi yang lebih tinggi, tinggal hu. Ya. Kalau sudah pingsan nggak sadar diri, ah itu sudah tinggi sekali. Ya. Itu dalam dunia sufi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud do'a du'a yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang paling afdal. Zikir yang paling afdal. Iya. Jadi ini yang pertama. Dan dikatakan para ulama hendaklah kita sesuaikan ketika bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah menyebut nama-nama dan sifatnya sesuai dengan doa kita. Misalkan kita memohon rahmat, maka kita seru nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Memohon ampunan, kita seru nama Allah Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Iya. Demikian seterusnya. Dan yang paling terbaik tentunya adalah membaca doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah dipenuhi dengan tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, tawasul yang disyariatkan yang pertama. Yang kedua adalah bertawasul dengan amal soleh dengan amal soleh yang kita kerjakan. Contohnya dalam surat Ali Imran ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa kaum mukminin, "Rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban Wahai Rabb kami, kami sesungguhnya telah beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Disebutkan dulu amalan mereka. Sebelum berdoa mereka sebutkan dulu amalan mereka. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami wa qina adzabannar dan lindungilah kami dari azab neraka. Iya. Jadi disebutkan dahulu amalan mereka yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua dalam kisah yang panjang, kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amalan-amalan soleh yang telah mereka kerjakan maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa mereka ya Allah mengabulkan doa mereka dan ini termasuk ada berdoa ada berdoa yang paling tinggi tadi adalah menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala kemudian menyebut amal soleh kita kemudian tawasul yang ketiga yang dibolehkan dalam syariat adalah minta didoakan kepada orang yang saleh yang masih hidup yang mendengarkan permohonan kita kepadanya. Ya, sebagaimana dalam banyak hadis para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan. Tetapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada lagi yang datang di kuburnya, tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan sahabat datang berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur beliau. Tidak di kubur beliau, tidak pula di tempat lainnya untuk berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Yang ada adalah ketika terjadi musim paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka datang kepada Al Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan supaya turun hujan. Itu itu yang ada. Mereka tidak lagi datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dibolehkan. Minta didoakan dari seorang yang soleh yang masih hidup yang mendengarkan apa yang kita mohonkan kepadanya untuk minta didoakan. Inilah tiga uh, macam tawasul yang disyariatkan, tiga macam tawasul yang disyariatkan. Selain itu termasuk kategori tawasul syirki dan tawasul bid'i. Selain daripada tiga macam tawasul ini maka termasuk dalam tawasul yang syirik maupun tawasul yang bid'ah. Baik. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua terkait dengan syafaat. Syafaat artinya secara bahasa adalah didulwiter, witr. Lawan daripada ganjil. Itu makna syafaat menurut bahasa. Lawan daripada ganjil. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan syafaat adalah at-tawassut lil ghair li jalbi manfaatin atau daf'i madarratin. At-tawassut lil ghair li jalbi manfaatin audaf imadaratin menjadi penengah untuk orang lain demi meraih sebuah manfaat atau menolak sebuah mudarat menjadi penengah untuk orang lain demi meraih sebuah manfaat atau menolak sebuah mudarat itu namanya syafaat dan ini maknanya umum mencakup syafaat di dunia dan syafaat di akhirat syafaat di dunia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Isfa'u untuk jaru, berilah syafaat, maka kalian akan mendapatkan ganjaran pahala." Maksudnya beri syafaat dalam kebaikan. Ini dianjurkan. Jadi berbuat baik itu kepada orang lain tidak harus kita melakukannya langsung kepadanya. Terlebih kalau kita tidak mampu. Kita bisa berikan syafaat kita bisa berikan syafaat. Kalau kita lihat orang butuh dana, tapi kita tidak mampu membantu, maka kita berikan syafaat. Kita berikan syafaat, kita sampaikan kepada orang yang mampu untuk membantunya. Ya, ini apa namanya amal soleh yang terpuji. Isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. ya Kita kenal kawan kita penuntut ilmu, fakir, sampaikan kepada kawan kita yang lain yang punya kemampuan untuk membantu. Untuk membantu. Kita lihat ada kawan kita kayaknya sudah perlu nikah nih. Ya. Dan nggak konsen belajar. Ya. Kita kenal ada ikhwan punya anak soleha, sampaikan. Ini kawan saya ini orang baik. Ya. Artinya baik beneran karena kita kenal Kawan saya penuntut ilmu, seorang yang soleh. Nikahkan saja anakmu dengannya. Iya. Itu syafaat. Syafaat yang sangat baik di dunia. Sebagaimana orang yang memberi syafaat untuk perbuatan dosa, maka dia juga mendapatkan dosa. Siapa yang memberi syafaat dalam perbuatan dosa, maka dia juga mendapatkan dosa. Iya. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah syafaat di akhirat. Kita mengulang sedikit saja karena ini sudah kita bahas di apa namanya pelajaran kawaidul arba ulama menjelaskan syafaat itu ada dua asyafaatul manfiyah dan asyafa asyafaatul musbatah syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan yaitu dinafikan Al-Qur'an dan ditetapkan Al-Qur'an apa yang dinafikan Al-Qur'an syafaat untuk orang-orang kafir syafaat untuk orang-orang musyrik sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ghafir ayat ke-18 malizalimina min hamimin wala syafi'in yuta tidak ada bagi orang-orang zalim kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati tidak ada bagi orang-orang zalim kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati selamanya mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat kecuali satu saja pengecualian itu pun tidak mengeluarkannya dari neraka yaitu untuk Abu Talib meringankan azabnya tetapi tidak mengeluarkannya dari api neraka ya wa ma lidzalimina min ansar dalam ayat yang lain Allah menegaskan tidak ada bagi orang-orang zalim itu yang dapat menolong mereka iya kemudian asy-syafaatul musbatah asy-syafaatul musbatah syafaat yang ditetapkan Al-Qur'an adalah yang terpenuhi padanya dua syarat Syarat yang pertama adalah Iznullahi lishafi Izin Allah untuk pemberi syafaat Sebagaimana firmannya Man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih Dalam surat Al-Baqarah Ayat 255 Dan siapakah yang bisa memberi syafaat Di sisinya Kecuali dengan izinnya Tidak ada yang bisa memberikan syafaat Dengan izinnya Ya Kadang ada Sebagian orang dia sudah yakin benar gurunya bisa memberikan syafaat kepadanya atau yang dia anggap imamnya bisa memberikan syafaat kepadanya. Ini keyakinan yang batil karena tidak ada dalil yang menunjukkan gurunya itu secara pasti dapat memberikan syafaat kepadanya. Iya. Kecuali yang dipastikan dengan dalil yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul para malaikat. Adapun syafaat mujahidin, syafaat orang-orang soleh, syafaat para ulama, maka itu hanya datang bersifat umum. Iya, nggak bisa kita pastikan guru saya ini pasti memberikan syafaat kepada kepadaku. Iya. Jadi ini yang pertama, syafaat itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah ridallahi lil mashku'ilah ridho Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anbiya, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhoi. Demikian pula dalam surat An-Najm ayat ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin bagi siapa yang dia kehendaki dan dia ridhoi. Artinya syafaat itu milik Allah. Apa manfaatnya memahami hakikat syafaat? Memahami bahwasannya syafaat itu milik Allah khusus bagi Allah. Dan ayat yang paling tegas menjelaskan hal tersebut adalah surat Az-Zumar ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Kulillahi syafa'atu jami'an." Katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Ya, ayat ini mengandung al-hasr, pembatasan. Bahkan ditekankan jami'an. Katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Apa maksud syafaat di sini? Syafaat di akhirat. Itu semuanya hanya milik Allah. Syafaat itu adalah kekhususan bagi Allah. Kan kita sudah jelaskan kemarin makna kesyirikan. Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Nah, syafaat ini termasuk kekhususan bagi Allah. Hanya Allah yang memiliki syafaat. Maka siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah Berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Ini termasuk permohonan Yang tidak mampu dikabulkan Kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya, ini termasuk permohonan yang hanya mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dari sini dapat kita pahami kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat karena Allah mengizinkan kepada beliau dan Allah meridhoi orang yang diberikan syafaat. Artinya bukan milik beliau. Bukan milik beliau. Jadi salah kaprah kalau meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi kepada selain beliau yang belum jelas dia bisa bersyafaat atau tidak. Iya. Jadi itu kesalahan besar. Baik. Tapi ada dalil mereka. Ada dalilnya. Bukankah dulu uh, apa namanya? Uh, Rasulullah SAW telah mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Syafaat yang terbesar. Bagaimana hadis tentang syafaat yang terbesar? Manusia datang kepada Adam minta syafaat. Minta syafaat. Adam menolak kemudian kepada Nuh, terus sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan analaha. Memang saya yang memiliki syafaat tersebut. Ya. Itu dalil mereka. Bagaimana menjawab dalil ini? Saya sudah singgung kemarin. Ada yang ingat? Itu dalil mereka. Ini syafaat para, mereka minta syafaat kepada para nabi. Para nabi menolak akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau yang mengabulkan. Baru saja lewat bahasan Qawaidul Arba. Singgung sedikit. Insyaallah detailnya itu pembahasan di kasus Syubhat. Hmm. Apa jawabannya? Ada yang ingat? Gimana, akhi? Ya itu sudah jelas Allah mengizinkan. Ya. Allah mengizinkan beliau. Ya. Kalau begitu karena Allah mengizinkan berarti sekarang boleh dong kita minta. Kan Allah sudah izinkan. Gimana, akhi? bertemu Rasulullah. Berarti kalau sahabat dulu bertemu Rasulullah, boleh juga. Ya Rasulullah, aku mohon syafaatmu. Gimana akhir Jadi boleh kita minta syafaat di akhirat. Maksudnya apa? Berarti bos sekarang boleh dong? Iya. Berarti sekarang boleh dong kita berdoa kepada Rasulullah karena beliau menyimpan doa. Ada yang lain? Iya, syafaat yaumul mahsyar. Itu dalil mereka. Jadi boleh sekarang kita minta syafaat yaumul mahsyar. Kembali kepada kaidah doaul masalah. Kembali kepada kaidah doaul masalah. Ya. Yang mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang ada dalam batas kemampuan beliau. Ya. Itu jawaban yang pertama yang mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang dalam batas kemampuan beliau ketika itu ya yang kedua pada hakikatnya yang mereka minta adalah minta berdoa kepada Allah ya kan makanya disebutkan dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kemudian menyebutkan pujian kepada Allah barulah beliau diberikan syafaat diberikan izin untuk memberikan syafaat ya jadi tidak ada sisi pendalilannya di situ tidak ada sisi pendalilannya untuk uh, melegalkan apa namanya syafaat memohon syafaat kepada orang yang sudah meninggal insyaallah lebih detail dalam pelajaran kasus syubhat ini permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, yang terakhir, kata Syekh, wa yatawakkal alaihi kafara ijma'an. Dan mereka bertawakal kepada para perantara tersebut. Maka mereka kafir menurut kesepakatan ulama. Tawakal itu adalah termasuk ibadah yang sangat agung. Termasuk ibadah yang sangat agung. Tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah sebagaimana firman-Nya fatawakkalu in kuntum mu'minin wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman surat al-maidah ayat ke-23 maka Allah menegaskan hendaklah hanya kepada Allah ini menunjukkan tawakal itu adalah ibadah Bahkan ditegas, ditegaskan lagi in kuntum mukminin kalau kalian benar-benar beriman. Artinya kalau tidak beriman maka berarti tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan para ulama tawakal itu ada dua macam. Tawakal itu ada dua macam. Yang pertama fil umuri allati la yaqdiruha illallah. Dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah. Maka tawakal seperti inilah yang menyebabkan seorang itu musyrik apabila dia mempersembahkannya kepada selain Allah. Tawakal dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Ya, seperti bertawakal dari gangguan syaitan. Bertawakal dari semuanya, semua yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam perkara agama, dalam hidayah. Ya. Keselamatan di akhirat. Tawakal kepada Allah dalam hidayah dan ini tawakal yang lebih tinggi. Sebagian orang mengira tawakal itu hanya dalam perkara duniawi. Dia tawakal dalam bisnis, tawakal dalam pemeliharaan keluarganya, Padahal yang lebih tinggi adalah tawakal dalam ibadah, dalam keselamatannya di akhirat kelak, dalam hidayah, dalam keimanan, iya, dalam beramal. Dalam beramal hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis tawakal yang lebih tinggi. Iya. Nah, kalau ada orang bertawakal kepada selain Allah agar dia mendapatkan hidayah, atau agar dia selamat dari api neraka, maka ini adalah tawas, tawakal yang syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tawakkul fil asbab az-zahirah. Tawakal dalam perkara sebab-sebab yang zahir. Tawakal dalam perkara sebab-sebab yang zahir. Iya. Sebab-sebab yang zahir itu maksudnya di sini adalah yang Allah tetapkan sebagai sebab. Yang Allah tetapkan sebagai sebab baik secara syar'i maupun secara qadari. Penetapan sebab itu ada dua macam. Syar'an wa qadaran. Contohnya, penetapan sebab secara syar'i adalah dalil-dalil tentang habbatus sauda. Habbatus sauda ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an was sunnah adalah sebab untuk kesembuhan. Atau ruqyah syar'iyyah, membaca surat Al-Fatihah misalkan. Ditetapkan berdasarkan dalil ini bermanfaat dengan izin Allah, adalah sebab kesembuhan. Contohnya penerapan apa namanya penetapan secara qadari. Seperti obat-obatan yang kita kenal. Secara qadari Allah ciptakan sebagai sebab kesembuhan. Allah ciptakan sebagai sebab kesembuhan. Dan apa saja? Semua sebab yang di alam ini kita saksikan zahir. Zahir. Jelas. Ya. Api adalah sebab terbakar. Misalkan. ya, Dan lain-lain. Bagaimana hukum tawakal seperti ini? Dalam perkara-perkara yang zahir, maka barang siapa bertawakal kepada sebab, sebab yang zahir seperti ini, Barang siapa bertawakal kepada sebab yang zahir seperti ini Maka dia telah menyekutukan Allah syirik kecil Dengan syirik kecil Barang siapa bertawakal kepada Allah dengan sebab terhadap eh, bertawakal kepada sebab yang zahir yang jelas ditentukan oleh Allah sebagai sebab baik secara syar'i maupun qadari maka itu adalah syirik kecil Syirik kecil selama dia berkeyakinan Allah yang menciptakan sebab tersebut. Tapi kalau dia yakin sebab itu yang memberikan kesehatan kepadanya atau pertolongan kepadanya bukan Allah sama sekali, itu syirik besar. Itu syirik besar. Iya. Demikian pula di sini kebalikannya. Kalau dia bertawakal kepada sebab-sebab yang khafi, Nah, itu juga bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau dia bertawakal kepada orang-orang yang sudah mati misalkan, maka itu termasuk kategori syirik besar. Ya. Kalau dia bertawakal kepada jimat-jimat yang dianggap sebagai sebab, yang dianggap sebagai sebab, maka ini bisa jadi syirik besar dan bisa jadi pula syirik kecil syirik besar kalau dia meyakini jimat-jimat itu yang memberikan kemanfaatan kepadanya bukan Allah sama sekali. Dan syirik kecil kalau dia yakini itu semuanya hanya sebab dan Allah yang apa namanya memberikan uh, kemanfaatan kepadanya. Baik. Ini yang kedua. Kemudian ada lagi jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga itu lebih tepat dikatakan taukil bukan tawakal. Lebih tepat dikatakan taukil. Yaitu apa? Taukilul insan taukilul insani al-insana fi fi'li ma yaqdiruhu alaihi niyabatan anhu wa ya'tamidu 'ala Allah 'azza wa jalla. Itu dari ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Taukilul insan al-insana fi fi'li ma yaqdiruhu alaihi niyabatan anhu wa ya'tamidu 'ala Allah 'azza wa jalla seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan satu perkara yang masih dalam batas kemampuannya sebagai wakil dirinya sebagai wakil dirinya dan dia tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ringkas pembahasan tentang tawakal. Walhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan pembatal keislaman yang kedua. Pembatal keislaman yang kedua. Ya. Saya luput satu ayat penting yang sudah kita bahas juga dalam Qawaidul Arba yaitu surat Yunus ayat ke-18 tentang syafaat. Memohon syafaat kepada memohon syafaat kepada orang-orang saleh atau kepada para wali yang sudah meninggal itu sama persis dengan kaum musyrikin dahulu yang mengharapkan syafaat dari sesembahan-sesembahan mereka. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat ke-18, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah." Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa menimpakan bahaya kepada mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat dan mereka mengatakan sesungguhnya sesembahan-sesembahan itu adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah dengan harapan mendapatkan syafaat maka tidak ada bedanya dengan kaum musyrikin dahulu. Baik, kita cukupkan hampir di sini. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Fadhil akhi. Assalamualaikum. Itu termasuk syirik. Termasuk syirik. Karena bihi itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syirik. Ya. Itu salawat neraka. Ya kan? Nariyah. Salawat neraka. Nar. Ya. Wallah. Iya, dalam Al-Quran. Iya, umum. Alladzina qala lahumun nas Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum Fazadahum imana Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil Ya Koreksi kalau salah ayat Ketika Orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, takutlah kalian kepada manusia yang telah bersatu untuk menyerang kalian. Maka itu hanya menambah keimanan mereka dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini pula ucapan Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya. Ini doa dibaca ketika menghadapi kesulitan. Hasbunallah wa ni'mal ya- wa ni'mal wakil. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolong baginya. Artinya, doa itu bukan sekedar dibaca, tapi hati juga ikut hadir ketika membaca, yaitu disertai dengan tawakal yang kuat, bersandar diri yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, percuma saja dibaca, tanpa ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wallahu alam. Betul. Tidak baik maksudnya dia tidak dia tidak mendengarkan langsung tidak masalah kalau lewat HP. Hmm. Tidak goib maksudnya dia tidak mendengarkan langsung. Ya. Misalkan orang habis sholat belum pegang HP langsung dia berdoa kepada gurunya. Itu ada banyak orang seperti itu berdoa kepada gurunya. Bahkan tidak jarang gurunya itu fotonya sudah dia tempelkan di depan tempat sholatnya berdoa kepada gurunya dan gurunya masih hidup. Bukan melalui HP, langsung dia berdoa kepada gurunya. Nauzubillah, ini termasuk syirik besar. Ya. Wajib mencintai seluruh kaum muslimin tanpa kecuali. Ya. Ahlu sunnahnya maupun ahlul bid'ahnya wajib mencintai kaum muslimin tanpa kecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Tapi kadar cintanya berbeda. Harus berbeda, wajib berbeda. Itulah yang dimaksud cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu adalah mencintai seseorang sesuai dengan kadar tauhid dan sunnah dalam dirinya. Itu namanya cinta karena Allah. Tapi kalau cintanya karena kelompoknya, maka itulah cinta yang disebut dengan al-hizbiyah. Ya. Enggak peduli dia punya penyimpangan apa. Saya tetap cinta, enggak ada bencinya sedikit pun. Itulah namanya cinta hizbiyah. Ya. Orang yang cinta karena Allah semakin kuat imannya kepada Allah, semakin bagus amal solehnya, semakin sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia makin cinta. dia makin cinta kepadanya. Itu namanya cinta karena Allah. Tapi kalau dia lihat orang ini dia punya wala yang besar terhadap kelompok tertentu dibandingkan dengan orang yang mencela kelompok itu. Dia lebih cinta kepada orang yang punya wala besar terhadap kelompok tersebut. Dia lebih cinta terhadap orang yang seorganisasi dengannya. Sepemikiran dengannya. Artinya pemikiran yang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Itulah namanya cinta hizbiyah. Ya, walaupun mereka namakan itu cinta karena Allah. Makanya kalau ada orang yang keluar dari kelompok mereka, mereka benci. Tidak jarang mereka boikot. Ya. Itu sudah rahasia umum. Ya. Mungkin di antara antum banyak merasakan. Ketika keluar dari kelompok mereka, mereka benci. Padahal hanya keluar dari kelompok. Apa kelompok kalian? Tidak ada dalil Al-Quran Sunnah yang mengatakan harus ikut kelompok kalian. Kenapa dibenci orang yang keluar? Dan lebih parah lagi kalau ada orang yang mengingatkan kesalahan kelompok mereka, mereka musuhi sejadi-jadinya. Padahal itu nasihat. Nasihat supaya mereka selamat, supaya dosa mereka tidak semakin banyak. Kalau mereka kalau kesesatan mereka dibiarkan, kemudian semakin banyak orang yang ikut, dosanya semakin banyak. Berarti kalau mengingatkan kesesatan mereka itu namanya sayang kepada mereka. Iya. Tapi kalau ada seorang ulama sekalipun seorang ulama sekalipun ya, jangankan kita ulama sekalipun kalau mengingatkan kesalahan pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka atau kelompok mereka, maka mereka akan musuhi atau mereka akan pandang sebelah mata atau mereka akan memberikan julukan-julukan yang buruk. Mereka bilang para ulama itu nggak tahu fikhul waqi. nggak tahu kenyataan di lapangan. Mereka bilang para ulama itu dungu, jahil. Ya, nggak tahu Amerika sudah susun kekuatan, Rusia sudah susun kekuatan. Para ulama nggak mengerti. Iya. Mereka bilang apalagi Para ulama hanya tahu seputar celana dalam wanita. Ya. Ini ucapan-ucapan mereka. Para ulama hanya tahu masuk dan keluarnya Ramadan. Ini ucapan-ucapan mereka, kelompok-kelompok tersebut terhadap para ulama. Kenapa? Karena para ulama itu mengingatkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Ini itu bukan cinta karena Allah, itu cinta yang hizbiyah, cinta hizbiyah, cinta karena kelompok. Ya. Jadi wajib mencintai seluruh kaum muslimin, tapi cinta kepada kaum muslimin itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda, berbeda-beda. Iya. Beda kecintaan kita kepada ahlu sunnah Dan kecintaan kita kepada ahlu bid'ah Jadi manusia itu ada tiga tingkatan Yang pertama Yang kita cintai sepenuhnya Yaitu para nabi dan rasul Alihmussalatu wassalam dan pengikut-pengikut mereka Yang kedua Yang kita benci di satu sisi Dan kita cintai dari sisi yang lain Kita cinta Karena dia masih muslim Dia punya iman Tapi kita benci dia karena bid'ahnya, karena dosa-dosanya. Tidak ada istilah cinta apa namanya orangnya tapi benci perbuatannya. Ya dua-duanya dia orang-orangnya sekaligus ada unsur kecintaan kita kepada orangnya dan ada unsur kebencian. Ya. Dua-duanya sekaligus. Jangan dengan alasan atau dengan ucapan seperti itu kita cinta kepada orangnya kalau perbuatannya kita benci, lalu kemudian orangnya silahkan duduk di sini untuk memberikan muhadarah misalkan. Padahal dia punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Itu yang mereka inginkan sebetulnya. Sudahlah, apa namanya kesalahannya jangan diambil. Ambil kebaikannya. Benci saja kesalahannya, jangan benci orangnya. Biarkan saja dia kita kasih kesempatan untuk berceramah atau kita datang duduk hadir di muhadarahnya. Bukan seperti itu manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Kalau dia punya penyimpangan, kalau dia punya kesesatan yang kita khawatirkan terpengaruh darinya, maka tidak boleh kita untuk duduk di situ. Ya intinya kalau dia bukan orang yang berpegang teguh dengan manhaj ahlus sunnati wal jamaah, maka tidak boleh kita duduk datang kepadanya untuk mengambil ilmu darinya. Iya. Jadi itu yang mereka inginkan. Benci, benci saja perbuatannya, jangan benci orangnya. Yang benar adalah dia kita cintai di satu sisi dan dia kita benci juga di sisi yang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang kita benci sepenuhnya yaitu orang-orang kafir. Ini bisa dilihat penjelasan Syasul Fuzan di dalam kitabnya Al-Wala al Bara atau mungkin dalam kitabnya yang lain. Iya. Jadi tiga tingkatan manusia dalam kecintaan kita. Baik. tawakal tawakal disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullahu taala di dalam Fathul Majid tawakal itu artinya adalah al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab itu definisi tawakal al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab bergantung hanya kepada Allah disertai dengan mengambil sebab disertai dengan mengambil sebab kalau hilang salah satu dari dua unsur ini maka terjadi penyimpangan siapa yang bergantung kepada Allah saja tidak mengambil sebab maka itu adalah celaan terhadap syariat kenapa celaan terhadap syariat karena syariat telah memerintahkan untuk mengambil sebab dalam banyak dalil di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadawau ibadallah tadawau fa Allah ma anzala da'an illa wada'a lahu shifa wahai hamba-hamba Allah berobatlah kalian karena Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali meletakkan bersamanya penawarnya sebaliknya bergantung kepada sebab bukan bergantung kepada Allah adalah kesyirikan Sudah kita bahas tadi, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Iya. Demikian wallahu alam. Iya. Hal yang terpenting bagi setiap muslim terutama talibul ilm dalam menghadapi kelompok-kelompok sesat terutama kelompok-kelompok yang sangat ekstrim tidak segan-segan menggunakan jalan-jalan kekerasan seperti orang-orang Syiah ya hal yang terpenting untuk menghadapi mereka yang tidak boleh dilalaikan oleh seorang muslim dan sesungguhnya itu yang paling mereka takuti yaitu dengan apa menuntut ilmu agama. tafakkur fiddin. Inilah yang paling ditakuti oleh semua kelompok sesat. Yang kafirnya maupun dengan yang muslimnya. Sebab ini kunci kejayaan kaum muslimin. Kunci kejayaan kaum muslimin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa Ahsan tabarakallahu fiik. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akhadtum adnab al-baqari" wa bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum apabila kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian kata para ulama ini adalah kinayatan an hubbid dunya yeah. wataraktumul jihad dan kalian meninggalkan jihad maka Allah akan menimpakan kehinaan terhadap kalian Allah tidak akan menghilangkan kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian perhatikan jamaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita permasalahan dan solusinya permasalahan akibat dan solusinya apa permasalahannya cinta dunia meninggalkan jihad akibatnya apa kita menjadi hina dikuasai oleh musuh baik musuh dari kalangan ahlu syirik maupun ahlul bid'ah kemudian perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi apa kata beliau Allah tidak akan menghilangkan kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian apa permasalahannya? Meninggalkan jihad. Tetapi solusinya bukan kembali berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kembali berjihad, tidak. Kata beliau kembali kepada agama kalian. Pertanyaannya bagaimana cara kembali kepada agama? Tidak ada jalan lain untuk kembali kepada agama kecuali dengan tafakufid fid din. Talabul ilmi syar'i. Ini yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam melihat para pemuda yang sibuk dengan ilmu, sibuk menuntut ilmu, sibuk mengamalkannya dan menyebarkannya. Ya, adapun yang gembar-gembor mau jihad tanpa ilmu itu hanya memudaratkan. Gembar-gembor mau jihad atau bahkan sudah maju ke medan jihad tanpa ilmu itu hanya memudaratkan. Hanya memudaratkan. ya Jadi ini yang pertama sekali menuntut ilmu. Menuntut ilmu, mengamalkannya dan menyebarkannya. Menyebarkan ilmu. Jamaah sekalian, tidak ada satu bid'ah pun yang muncul di satu tempat kecuali ilmu di situ sedang lemah. Itu yang terjadi kenyataannya. Tidak ada satu bid'ah pun yang muncul di satu daerah kecuali karena ilmu di situ sedang lemah. Lemah sedikit sekali orang yang mempelajarinya, sedikit sekali yang mengamalkannya dan menyebarkannya. Ini senjata yang paling ampuh untuk menghadapi mereka. Iya. Menuntut ilmu, mengamalkannya dan menyebarkannya. Ini senjata yang paling ampuh untuk menghadapi kelompok-kelompok sesat. Jangan kita lupakan. Jangan kita lupakan. Jangan kita berpaling kepada yang lain terlebih dahulu. Ini yang paling mereka takutkan. Orang-orang yang menjelaskan tentang kesesatan mereka. Kalau di satu daerah tidak mengenal keutamaan sahabat, tidak tahu haramnya mencela para sahabat, kemudian Syiah masuk, apa yang terjadi? Ya, mereka mengajarkan kesesatan mereka tanpa ada apa namanya? benteng mereka, tanpa ada yang mengingatkan itu sebagai kesesatan. Iya. Ini hakikatnya senjata yang paling ampuh. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah sebaik-baik penolongnya. Cukuplah Allah sebagai penolongnya. Iya. Makanya aneh sekali kalau ada orang yang meninggalkan majelis-majelis ilmu kemudian diganti dengan apa namanya mengikuti perkembangan berita-berita ya Syiah itu sudah sampai mana Amerika sudah sampai mana Rusia sudah sampai mana setiap hari itu yang dia tekuni ya dan ada kecenderungan-kecenderungan seperti itu dan tidak sedikit penuntut ilmu yang tertipu dengan orang-orang yang menyerukan Syiah Padahal orang yang menyerukan Syiah ini juga punya penyimpangan yang tidak kalah. Ya. Penyimpangan Khawarij. Ini banyak penuntut ilmu yang tertipu. Setiap hari ngomong Syiah, setiap hari bicara Syiah. Seakan-akan hanya Syiah musuh besar. Ya. Seakan-akan hanya Syiah musuh besar. Padahal yang berbicara Syiah itu adalah orang yang berpemikiran Khawarij dan pada akhirnya para penuntut ilmu menganggap dia sebagai ahlus sunnah karena setiap hari mentahdir syiah setiap hari mentahdir syiah ya nggak pernah kita terdengar dia mentahdir kelompok-kelompok sesat yang lain nggak pernah terdengar dia mentahdir hizbiyun nggak pernah terdengar dia mentahdir seluruh kelompok yang berpemahaman khawarij ya ini akibat apa meninggalkan majelis-majelis ilmu masuk kepada bidang tahdir mentahdir termasuk tahdir syiah jangan dikira hanya tahdir sesama alus sunnah yang bisa menjerumuskan orang menjauh dari ilmu ya sibuk dengan tahdir syiah bisa saja menjauhkan seseorang dari majelis-majelis ilmu ya maka kembali kepada ilmu menyebarkannya dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya jemaah sekalian bolehkah kita latihan fisik untuk menghadapi mereka? Jawabannya boleh. Bahkan harus. Tetapi jangan memunculkan mudarat yang lebih besar. Kita latihan fisik nanti kemudian kita buat kelompok-kelompok atau latihan di tempat tertentu, pemerintah malah curiga kita yang mau berontak. Ya. Padahal kita mau membantu pemerintah. Ini yang dikhawatirkan. Ya, jadi boleh saja silahkan latihan fisik, tetapi jangan latihan-latihan yang ekstrim sehingga E, memunculkan kecurigaan atau berkoordinasi dengan pemerintah. Iya, berkoordinasi dengan pemerintah. Iya. Tetapi itu bukan prioritas utama. Prioritas utama adalah menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Iya. Apalagi kalau masya Allah dakwah sudah tersebar, maka sedikit demi sedikit sampai juga ke pemerintah, sampai juga kepada aparat-aparat. Itu yang penting sekali.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 Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana rabbil alamin. Insyaallah pekan depan pertemuan kita yang terakhir di semester ini. Setelah itu kita siap-siap ujian dan liburan pertemuan berikutnya di semester depan. Pekan depan pertemuan yang terakhir insyaallah. Barakallahu